Kemudian beliau berkata rahimahullah taala faslun nasabuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da Adnan. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Adnan. فهذا النسب الذي سقنا إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع maka nasab yang kami sebutkan ini sampai kepada Adnan tidak ada keraguan tidak ada perselisihan wa huwa thabitun bit tawatur wal ijma' dan nasab keturunan ini sahih berdasarkan riwayat-riwayat yang mutawatir dan berdasarkan ijma' para ulama. Jadi tidak ada khilaf. Dimulai dari Abdul Muthalib sampai kepada Adnan. Tidak ada khilaf tentang nasab keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad setelah beliau menyebutkan nasab ini sampai kepada adnan beliau mengatakan ilaha huna ilaha huna ma'lumun ma'lumus sihha muttafaqun alaihi bainan nasabin sampai adnan ini itu diketahui kesahihannya disepakati oleh para ahli nasab. Wala khilafa fihi albattah. Dan sama sekali tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang nasab keturunan beliau sampai kepada Adnan. Wa inna masya'nu fi ma ba'da dhalik. Dan asyan yang menjadi perselisihan adalah yang setelahnya, yaitu setelah Adnan. Setelah Adnan. Lakin la khilafa baina ahli nasabi wa ghairihim min ulama'i ahli kitab anna Adnan min waladi Ismail nabiyillah. Namun tidak ada perselisihan di kalangan para ahli nasab dan selain mereka dari ulama ahlul kitab bahwa Adnan itu dari keturunan Ismail Nabiullah dari keturunan Ismail alaihi salam. Tidak ada khilaf. Adanan itu dari Ismail alaihi salam. Dari Al-Arab Al-Musta'ribah. Nah, yang menjadi permasalahan antara Adnan dan Ismail. Antara Adnan dan Ismail. Ini yang terjadi perselisihan siapakah mereka-mereka antara Adnan dan Ismail. Berapa jumlah ayah-ayahnya Adnan sampai kepada Ismail? Dan siapa nama-nama mereka? Jadi perselisihannya dua. Berapa jumlahnya? Kemudian siapa saja nama-nama mereka? Ini yang diperselisihkan. Nah, namun dalam hal Adnan dari keturunan Ismail tidak ada khilaf. Wa huwa al 'ala sahihi min qawlai sahabati wal a'immah. Dan Ismail Nabiullah inilah yang disembelih tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bermimpi melihat anaknya bahwa dia menyembelih anaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim terjadi dialog antara anak dan ayah nah siapakah anak yang akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam apakah Ismail atau Ishak apakah Ismail atau Ishak terjadi khilaf namun kata beliau pendapat yang sahih dari dua pendapat ya dari dua pendapat para sahabat dan a'immah bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail alaihissalam dan ini yang sahih Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan wa huwa dzabihu al qawli sawab dan Ismail itu adalah yang akan disembelih menurut pendapat yang benar inda ulama sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum menurut para ulama sahabat tabi'in dan setelah mereka wa ammal qawlu bi annahu ismail fabatilun Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang akan disembelih itu adalah Ismail, maka ini pendapat yang batil. Bahkan beliau mengatakan kebatilan pendapat ini dibantah dari 20 sisi, lebih dari 20 sisi. Nah, Lalu beliau menyebutkan sebagiannya. Dan beliau juga menyebutkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang mengatakan Ishak itulah yang akan disembelih. Ini pendapat yang diambil dari ahlul kitab. Dalam keadaan di dalam kitab mereka pun ada riwayat yang membantah pendapat ini bahwa itu bukan Ishak. Itu bukan Ishak. Yang sahih bahwa itu adalah Ismail alaihissalam. Wa Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman alaihi afdhalus salati wassalam. وقد اختلف في كم أب بينهما على أقوال dan diperselisihkan pula berapa ayah di antara keduanya maksudnya antara Adnan dan Ismail ini berapa ayah berapa kali generasi sampai baru sampai kepada Adnan ala aqwal berselisih ada berapa pendapat para ulama fa aktsaru maqila fihi fa aktsaru maqila arba'una aban yang paling banyak mengatakan antara Adnan dan Ismail adalah 40. 40. Jadi jauh. Wa aqallu ma qila fi sab'atu aba. Ada yang mengatakan yang paling sedikit itu adalah 7. Yang berpendapat 7 antara Adnan dan Ismail. Bahkan Ibnu Katsir dalam al bidayah Nihai menyebutkan 4. Yang paling sedikit 4. Wa qila Ada yang mengatakan 8 9 eh, ayah. Waqila khamsata ashar. Ada yang mengatakan 15 ayah. Thumma khtulifa fi asma'ihim. Kemudian diperselisihkan pula tentang siapa nama-nama mereka. Jadi perselisihannya dalam dua hal. Berapa jumlah antara Adnan dan Ismail dan siapa nama-nama mereka. Waqad kariha ba'dhum ba'dhu salafi wal a'immah al-intisaba ila ma ba'da Adnan. Dan para ulama salaf dan para imam membenci untuk menisbatkan setelah Adnan. Sudah sampai Adnan mereka diam, selesai. Dan itu pula yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan nasab Rasul Shallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan, putus, selesai. Mereka tidak menyebutkan lagi karena tidak ada riwayat yang sahih. Qum. Qum. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Wa yuhka an Malik bin Anas al-Asbahi al-Imam rahimahullah annahu kariha dhalik. Dan dihikayatkan dari Imam Malik al-Asbahi al-Imam bahwa beliau membenci untuk melanjutkan penisbahan setelah Adnan rahimahullahu taala. Baik. نكتفي بهذا يا أخوان